Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbarokah ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majlis min majalisil ilm. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir As-Sa'di. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada surat Al-Infitar. Naam. Surat Al-Infitar disebut dengan nama Al-Infitar ini diambil dari ayat yang pertama. Idza sama'um fatarat apabila langit terbelah dari kata yan fatiru in fitaran ini bentuk bahasa Arabnya demikian sehingga di, diberi nama dengan nama surat al infitar terdiri dari 19 ayat dan surat ini tergolong surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah berarti diturunkan sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Madinah. Dan surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah surat An-Nazi'at. Setelah surat An-Nazi'at turun surat Al-Infitar. Terkait dengan isi surat ini secara umum sama seperti surat-surat sebelumnya memberikan penegasan penekanan tentang adanya hari kiamat dan masing-masing manusia akan dihisap mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia karena memang tema yang ada pada surat-surat Makiyah ini menitik beratkan pada al-iman bil yaumil akhir. Menitik beratkan pada keimanan kepada hari akhir. Disebabkan saat itu orang-orang Quraisy kaum musyrikin orang-orang kafir yang didakwai oleh Nabi alaihi salatu wassalam di kota Makkah mayoritas mereka mengingkari adanya hari kebangkitan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi alaihi salatu wassalam berisi tentang keimanan kepada hari akhir. Termasuk diantaranya kandungan-kandungan yang terdapat pada surat Al-Infitar. Baik, sekarang kita masuk kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan tafsir suratil infitar tafsir surat Al-Infitar. Wahia Makkiyatun. Surat ini termasuk surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Kala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ida samaa'un fatarat." Apabila langit terbelah وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ Dan apabila bintang-bintang berjatuhan وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Dan apabila lautan-lautan meluap وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Dan apabila kuburan dibangkitkan atau dikeluarkan isinya alimat nafsum ma qaddamat wa akharat pada saat itu masing-masing jiwa akan mengetahui apa yang telah dia amalkan sepanjang hidupnya Surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Berkata Sa'di rahimahullah, "Ai idan syaqqatis sama wan fatarat." Apabila langit terbelah kemudian pecah wan tatarat nujumuha lalu berjatuhan bintang-bintang yang ada di langit wazala jamaluha hilanglah keindahan yang biasa kita lihat dari langit tersebut wa biharu kemudian lautan-lautan yang banyak seluruhnya dijadikan meluap fakarat bahran wahidan kemudian menyatu menjadi satu samudra ya, lautan yang banyak dibikin meluap oleh Allah Subhanahu wa taala jazakallahu kemudian menyatu berubah menjadi satu samudra. Wa bu'thiratil kubur. Kemudian kuburan-kuburan dikeluarkan bi an ukhrijat ma fiha minal amwat. Semua manusia yang terkubur di dalamnya akan dikeluarkan. Wa husyiru setelah itu dikumpulkan lil mauqif untuk berdiri baina yadayillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala lil jazaa' 'alal a'mal mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Dalam lima ayat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran lain kejadian yang akan terjadi saat hari kiamat tiba. Tidak jauh dengan kejadian-kejadian yang disebutkan pada surat-surat sebelumnya, baik yang ada dalam surat At-Takwir maupun surat-surat sebelumnya mengisahkan apa namanya proses ke, uh, saat matahari dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala bintang berjatuhan. Di dalam surat ini Allah memberikan khabar bahwasanya nanti di yaumul kiamah saat terjadi hari kiamat langit yang biasa dikagumi keindahannya oleh umat manusia akan terbelah pecah Kemudian bintang-bintang yang bertaburan di langit akan berjatuhan satu persatu. Lautan yang sedemikian luas dan banyak kemudian terpisah nantinya akan menyatu dan kuburan yang kita saksikan baik kuburan tua, kuburan setengah tua, kuburan yang baru belum lama semuanya akan mengeluarkan jasad-jasad yang dikubur di dalamnya. Saat itulah masing-masing jiwa akan mengalami penyesalan yang luar biasa dahsyat. Belum pernah dia mengalami penyesalan seperti itu sepanjang hidupnya di dunia. Mengapa dia menyesal? Dikarenakan saat itu dia teringat semua amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang biasa melakukan kejelekan akan teringat perbuatan jelek tersebut entah yang dia kerjakan sendirian atau dikerjakan terang-terangan. Begitu pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan kebaikan saat itu juga mengalami penyesalan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum menyesal kenapa tidak menambah amal kebaikan pada umur kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di rahimahullah fahina idin yang kasyiful ghita. Pada saat itulah tirai yang selama ini menutupi mereka disingkap. Wa yazulu ma kana khafiyan dan akan terbongkar apa yang dahulu disembunyikan. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusran. Dan setiap jiwa pada saat itu akan mengetahui apakah dirinya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ataukah orang-orang yang merugi saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita ihanifidina azani Allah wa iyakum secara otomatis saat itu pula kita bisa mengukur dan menilai diri kita apakah termasuk golongan yang selamat ataukah golongan yang merugi wal billah hunalika ya'addu zalimu ala yadayhi pada hari itu orang-orang zalim akan menggigit kedua tangan mereka Idza a'malahu batilatan saat menjumpai amal perbuatannya semuanya batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang menentukan amalan itu diterima atau tidak bukan kita, bukan ustadz kita, bukan tetangga kita, bukan orang tua kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan seluruhnya diterima ataukah tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara teori kita semua tahu dan sepakat amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba diterima kalau terpenuhi berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang kedua mutaba'atus sunnah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Teorinya kita tahu semua, kita sepakati hal itu. Namun, apakah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita tidak ada yang tahu masih misteri, masih rahasia. Kapan hal itu terungkap? Nanti di yaumul kiamah saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sholat maghrib yang baru saja kita kerjakan, belum lama tadi, beberapa menit yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya yang nanti akan kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, amal kebaikan kita yang lain, qiyamul lail puasa kita, zakat kita, ucapan yang baik, menyantuni fakir miskin, memberi makan orang lain, terutama orang-orang yang saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Saat itu orang-orang zalim yang merasa sudah banyak amalannya banyak sholatnya, banyak zakatnya, banyak puasanya, banyak membaca Al-Quran, banyak menyantuni fakir miskin, berkali-kali haji dan umroh ke tanah suci, luar biasa. Banyak ketaatan yang dia kerjakan, ikanibidina azani Allahu wa iyakum dalam pandangan dirinya dia termasuk calon penghuni surga bahkan menjadi kandidat terkuat ya sedesanya ya, semua penduduk desa nggak ada yang lebih taat daripada dia ikhwanifidina azani Allah wa iyakum merasa sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nanti di yaumul kiamah saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal menggigit jarinya. Kenapa? Ra'a a'malahu batilatan. Semua amal kebaikannya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gugur? dia mengerjakan satu pembatal keislaman yang parah tanpa dia sadari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syirik termasuk bentuk kezaliman terbesar sanidina Allahu wa iyyakum mungkin syirkun akbar mungkin syirkun asghar mungkin dalam bentuk riak mungkin dalam bentuk sum'ah atau yang semisalnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum wa mizanuhu qad khaffa dia menjumpai timbangan amalannya ringan Naam dia punya amal kebaikan tidak diingkari Naam dia memiliki amal saleh tidak diragukan lagi akan tetapi dibandingkan dengan kebolimannya yang lain jauh lebih banyak kejelekan yang dia kerjakan dibanding dengan ketaatan keboliman jalan terus baik dolim dengan lisannya dalam bentuk riba berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu berdusta menipu, ya, namimah, mengadu domba, naklul akhbar di bighairi tersebut suka menyebarkan berita tanpa dicek terlebih dahulu apakah berita itu sahih ataukah tidak. Kalaupun berita itu sahih, apakah bermanfaat untuk diketahui saudaranya yang lain ataukah tidak? Kalaupun itu bermanfaat, apakah sudah saatnya atau waktunya tepat untuk diberitakan kepada saudaranya yang lain ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum enggak mau tahu enggak ambil pusing ada berita bagus sebarkan ada faedah bagus sebarkan enggak tahu benar ataukah tidak sahih ataukah tidak yang penting sebarkan daripada WA-nya nganggur Ustaz ya data selulernya kebuang sia-sia data seluler ini kan dikejar waktu Ustaz ya kan? Berlaku cuma 30 hari. Habislah habis hangus Ustaz daripada hangus begitu saja. Ya, penting kita sebarkan karena saya nggak begitu tahu minim tentang masalah faedah-faedah ilmu. Pokoknya dapat dari grup sebelah, oh kayaknya bagus tebar. Oh ini berita tentang Fulan bin Fulan sebar. Ini berita tentang Alan bin Alan sebarkan tanpa dicek terlebih dahulu. Ya, Padahal Rasul mengatakan kafa bil mar'i ithman ayyuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu jatuh dalam dosa ketika dia memberitakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Termasuk sharing melalui WhatsApp, Telegram dan semisalnya ikanidina azani Allahu wa iyyakum. Bukan berarti melarang untuk menyebarkan faedah. Tidak, siapa yang melarang? Tidak, tapi cek terlebih dahulu sahih ataukah tidak. Yang dilarang itu apa? Setiap kali dapat sebar, dapat sebar, dapat sebar. Ini yang nggak boleh. Tidak tatabut ya, tidak taani, tidak teliti ikanidina azani Allahu wa iyyakum. Kebolimannya banyak tapi ketaatannya minim. Kenapa ketaatannya minim? Mungkin ketaatannya tidak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketaatan tadi gugur pahalanya karena tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda salat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berpahala salat tadi. Walaupun secara zahir Anda sudah melaksanakan kewajiban. Kita sebagai muslim berkewajiban melaksanakan sholat sehari berapa kali? Tujuh kali. Hah? Lima kali. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dilaksanakan na'am menunaikan kewajiban na'am diterima atau tidak belum tentu Ikhani bedina azani Allahu wa iyyaku ada kalanya karena keikhlasannya tidak ada ada kalanya ikhlasnya ada tapi nggak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ada kalanya dua-duanya tidak ada Yo nggak ikhlas yo nggak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau gemar melaksanakan ketaatan. Tidak semuanya diterima. Karena tidak semuanya terpenuhi dua syarat diterimanya sebuah amalan. Apalagi kalau jarang melakukan ketaatan. Maksiat jalan terus. Ini maksiatnya nggak berhenti berhenti. Kanibidin ya Allah wa iyyakum. Sisi ketaatannya jarang-jarang dilakukan. Wong yang banyak dilakukan, yang sering dikerjakan saja belum tentu semuanya diterima. Bagaimana kalau jarang-jarang? Itu yang menjadikan timbangan amal ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal madzalimu qad tada'at ilai. Sementara kezaliman-kezaliman yang dulu dia kerjakan semuanya meminta pertanggungjawaban darinya. Subhanallah, ini betul-betul suasana yang mencekam. Kenapa mencekam? Karena pada hari itu Allah menggambarkan la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak lagi bermanfaat jual beli. Anda nggak bisa tawar menawar, Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Tebusannya masukkan semua pengikutku seribu orang. Tak bisa betina. azani Allah wa iyyakum. Wala khullatun tidak pula bermanfaat hubungan kasih sayang yang dulu terjalin semasa hidup di dunia mau itu suami, istri, bahkan orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudarinya putus hubungan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Ya. Wala syafa'ah tidak berlaku syafaat bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mencekam. Sudah nggak bisa lagi kembali ke alam dunia tidak lagi bermanfaat harta maupun anak keturunan yang bermanfaat saat itu hanya amal yang kita kerjakan amal kebaikan mendatangkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amal kejelekan akan menuai balasan dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan kondisi kita ketaatan yang kita kerjakan tidak seberapa dari jumlah ketaatan yang enggak seberapa yang kita kerjakan tadi belum tentu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kemaksiatan jalan terus istighfar kadang-kadang. Ya. Dosanya terus, istighfarnya jarang-jarang. Belum tentu sehari Hanifidina azani Allah wa iyakum Kita memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dosa terus ditumpuk Kezaliman terus ditumpuk Ikhanibidina azani Allah wa iyakum Dan saat itu Wal madalimu qad tada'at ilaih Kezaliman-kezaliman yang dulu dia kerjakan Minta pertanggungjawaban Ya Barter pada saat itu bukan dengan harta benda, bukan dengan anak keturunan, bukan dengan pengikut, tapi dengan amal kebaikan. Ya, Anda meninggal dunia belum bertaubat dari kedoliman kepada orang lain, kemudian orang tadi tidak memaafkan dan menuntut nanti di yaumul kiamah, maka Anda akan diambil kebaikan yang sudah Anda kerjakan dalam keadaan kita saat itu perbendaharaan bekal kebaikan tadi nggak seberapa banyak sangat mencekam Allah wa nggak usah lihat masalah kezaliman dibandingkan antara ketaatan kita dengan kejelekan kita ini nyaris imbang ya kalau sudah nyaris imbang ini sudah betul-betul kondisi yang mendebarkan karena kalau nggak masuk surga kemana larinya? Ke neraka. Ya. Kan wa iyyakum. Sudah demikian ada tanggungan kezaliman. Kita pernah mencela si fulan belum sempat minta maaf dan fulan tadi tidak memaafkan ikhwan ya, Allahu wa iyyakum. Tidak menghalalkan kita mengambil harta si Alan dengan tanpa hak belum sempat kita kembalikan dan kita belum sempat berwasiat untuk dituntaskan di dunia keburu meninggal dunia dan si fulan dan alan tadi yang punya kaitan dengan kita tanggungan harta tersebut tidak ridha, tidak memaafkan kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada si A pernah kita pukul, belum kita minta maaf ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum kemudian dia tidak memaafkan dituntut nanti di yaumul kiamah maka kebaikan kita yang sedikit jumlahnya tadi diambil diberikan kepada orang yang kita dolimi azani Allahu wa iyyakum masih untung kalau cuma satu dua tiga orang yang eh, yang kita dolimi bagaimana kalau korbannya satu kampung habis ketaatan yang kita miliki apakah berakhir Tergantung kalau tanggungan kezalimannya masih tersisa, maka kejelekan orang yang kita zalimi ditimpakan kepada kita. Ya hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wasayyi'atu qad hadarat ladai. Setelah kejelekan orang-orang yang dia zalimi tadi ditimpakan kepada dirinya lantaran habis ketaatan yang dia miliki, berkumpul dan menumpuklah semua kejelekan di hadapan dirinya wa ayqana bisyaqa'il abadi wal adzabis sarmadi dia pun sudah meyakini kehancuran dirinya bakal mendapatkan kerugian dan azab yang kekal abadi wal billah ini satu kondisi, satu gambaran, satu potret isanibidina azani Allahu wa iyakum tentang orang-orang yang lebih banyak kejelekan yang dia kerjakan daripada kebaikan dan itu orang yang betul-betul merugi. Sangat merugi isanibidina azani Allahu wa iyakum. Kenapa kau bisa rugi? Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menulis kejelekan hamba satu kejelekan ditulis dengan satu kejelekan tidak dilipat gandakan berbeda dengan kebaikan kalau amal kebaikan ketika bernilai diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan membalas al hasanatu bi'asyri amsaliha satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat pahala bahkan bisa berlipat-lipat pahalanya ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin mudha'afah bahkan bisa berlipat menjadi 700 kali lipat bahkan bisa berlipat-lipat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlah balasan kebaikan tadi seharusnya banyak mana banyak pahalanya ikhwan ya fillah azani Allah wa iyyakum. Belum lagi pintu taubat terbuka lebar selebar-lebarnya. Apapun dosa yang kita kerjakan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum terbit matahari dari arah barat. Kok sampai hamba tadi melewatkan kesempatan emas sedemikian besarnya datang di yaumul kiamah tidak membawa kebaikan kecuali sedikit justru yang menumpuk kejelekannya wa itu bentuk kerugian yang nyata wa dan saat itu pula Yafuzul muttaqun Orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan al muqaddimun li a'mal Yang sudah berbekal dengan amal soleh yang banyak amal saleh itu adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bil fawzil azim mereka orang-orang yang bertakwa mendapatkan kebahagiaan Wa na'imil muqim kemudian mendapatkan nikmat yang abadi wassalamati min azabil jahim kemudian diselamatkan dari azab neraka jahim nah Masya Allah ini gambaran yang juga sudah disebutkan Allah wa pada surat sebelumnya bahwasanya nanti di yaumul kiamah saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat manusia dan bangsa jin akan terpisah menjadi dua golongan golongan yang selamat dan golongan yang sengsara ahlul jannah dengan ahlun nar orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya jelas ya jalan menuju keselamatan juga sudah dipahami Jalan yang menjerumuskan kepada kerugian yang abadi juga sudah dimengerti. Inna hadayna husabil imma syakira wa imma kafura kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami sudah menjelaskan dan menerangkan semua jalan kepada umat manusia jalan kebaikan sudah diterangkan, jalan kejelekan juga sudah diterangkan. Imma syakira wa imma kafura. Ternyata manusia ada yang pandai bersyukur mengikuti jalan kebaikan tadi, ada yang malah ingkar memilih jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, wahai sekalian umat manusia, Ma gharraka bi karim Apa yang menyebabkan engkau lupa dari Robmu yang maha mulia Apa yang menyebabkan engkau lalai dari menunaikan hak Robmu yang maha mulia Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikanmu terlahir dalam keadaan sempurna fi ayyi suratin ma syaa'a Allah Subhanahu wa taala menyusun penciptaanmu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ada yang dikehendaki lahir menjadi orang Arab. Ya. Dengan tampilan yang masya Allah, hidungnya mancung ke depan, ya, gagah, tinggi, besar. Ada pula yang terlahir di sini Allah wa iyyakum, matanya sipit, ya sampai tidak bisa dibedakan ini kondisinya melek apa ngantuk ya ya memang segitu matanya isan ibidina azani Allahu wa iyyakum ada yang mancungnya ke dalam ada yang terlahir isan ibidina azani Allahu wa iyyakum kulitnya hitam legam mengkilat lagi ada yang kulitnya sawo matang ada yang terlalu matang sawonya ada yang putih, ada yang kuning langsat. Demikian seterusnya ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Semua bentuk penciptaan kita Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan wajah kita, bentuk hidung kita, mata kita, alis kita, bulu mata kita, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita yang di dalam rahim kemudian melukis wajah kita sendiri, tidak tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bagaimana bentuk tubuh kita, wajah kita termasuk orang tinggi, sedang atau pendek dan seterusnya ikhwan fillah wa iyyakum. Allah yang memberikan itu semua, tapi kenapa engkau wahai umat manusia lalai untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata Sa'di rahimahullah Yaqulu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang keenam Mu'atiban lil insan Menegur Umat manusia Al-muqassir fi haqqi rabbih yang kurang memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Al-mutajarri ala masakhitihi kemudian lancang berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dimurkainya Ya ayyuhal insan kata Allah wahai sekalian umat manusia ma gharraka bi rabbikal karim apa yang melalaikan engkau yang menjadikan kalian lupa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Atahawunan mun atahawunan minka fi huquqihi. Apakah karena engkau menganggap remeh hak Allah Subhanahu wa taala? Allah hak Allah itu tidak penting. Hak Allah Subhanahu wa taala uh, hak Allah Subhanahu wa taala itu hak yang kesekian. Ya, lebih baik kita koyak koyak semasa hidup di dunia bebas tanpa aturan, tanpa batas. Apakah seperti itu? Sebab kalian lalai dari hak Allah Subhanahu wa taala. Am ihtiqaran minka li'adabihi atau disebabkan kalian meremehkan adab Allah Subhanahu wa taala. Malah dosa-dosa dikit tidak apa-apa riba-riba dikit tidak apa-apa paling kalau masuk neraka sehari dua hari keluar masuk surga ya kalau terucap ucapan yang semacam ini terlintas keinginan yang semacam itu Allah wa iyyakum dalam benak kita menganggap remeh dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu tanda lemah keimanan kita dan itu salah satu ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, Allah enteng, tenang aja, jangan khawatir. Ya. Ya akhi, ini dosa. Allah kan bukan dosa kekufuran. Masih muslim antum melakukan ini, tidak masalah. Sebelumnya pernah dikerjakan atau belum? Belum. Lah, apalagi belum pernah. Nambah pengalaman. Kerjakan aja, enggak apa-apa. Loh, kenapa? Sebentar lagi Ramadan. Kalau Ramadan yang pintu surga dibuka lebar. Ya toh? Nanti kalau Ramadan baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sekarang manfaatkan untuk berdosa ria wal billah. Siapa yang menjamin Anda masih bisa hidup sampai datangnya Ramadan? Isanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, kalau ada anggapan semacam itu, Kemudian kita lalai menyepelekan hak Allah Subhanahu wa taala, menganggap enteng larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menganggap angin lalu semua berita tentang dahsyatnya hari kiamat, semua berita tentang ngerinya azab di neraka, semua berita tentang bengisnya para malaikat yang menjaga neraka Allah Subhanahu wa taala dianggap angin lalu, itu pertanda keimanan kita sedang lemah. Hakada ihanifidina ya azani Allah wa iyyakum dan itu tanda hati kita tergolong qalbun mariyub, hati yang sakit. Ada penyakit dalam hati kita. Apa penyakitnya? Kemunafikan. Karena seorang mukmin dia menganggap semua dosa itu besar karena yang dia apa namanya durhakai adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin. Adapun munafik menganggap dosa besar enteng ikan jidina zani Allahu wa iyyakum. Am ataukah adamu imanin minka bijazaihi ataukah engkau tidak yakin bahwasanya Allah akan membalas semua amal perbuatanmu Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita bisa menjawab dengan kondisi kita sendiri-sendiri. Saat kita membaca ayat ini ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa kira-kira penyebab kita masih menganggap remeh hak Allah Subhanahu wa taala, menganggap biasa pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk melakukan dosa, kemaksiatan, kebid'ahan bahkan, kesyirikan bahkan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena kita lemah imannya atau sedang besar sisi kemunafikannya atau tidak beriman kepada yaumul akhir? ataukah kita idzanibidina azani Allah wa iyyakum sedang futur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita bisa menilai kadar kita sendiri-sendiri. Kemudian kata Sa'di, "Alaisa huwal ladzi khalaqaka fasawwak fi ahsani taqwim?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dan memberikan untukmu bentuk penciptaan yang paling sempurna. Ya, masing-masing kita itu sudah mendapatkan bentuk penciptaan yang paling sempurna sesuai untuk diri kita ya kan, bidina azani Allahu wa iyyaku. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat hidung misalnya. Yang lubang hidungnya itu menghadap ke bawah bukan ke atas. Ya, Coba antum pikirkan, bayangkan kalau lubang hidung kita ke atas. Kalau mandi kebanjiran antum. Nah, ya Nah, hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Demikian seterusnya. Fa'adalak وركبك تركيبا قويما معتدلا ahsanil أحسن wa ajmalil hayat Allah yang menyusun anggota tubuhmu menjadi susunan yang sempurna dalam bentuk yang paling indah. Fahal yaliku bika lantas apakah pantas bagimu antakfura ni'matal mun'im mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala au tajhadu ihsanal muhsin atau membalas ke, e, kebaikan orang lain atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang anak yang betul-betul disayangi oleh kedua orang tuanya, dirawat dengan sedemikian rupa, kemudian dibesarkan dengan susah payah semua kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya tidak ada satupun yang luput ternyata sang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya dengan tidak mau nurut tidak mau taat anak yang bandel anak yang tidak mendengarkan kedua orang tuanya apa pendapat antum mikhanifidina azani Allah wa iyakum saya yakin semuanya akan mengatakan ini anak-anak durhaka anak yang tidak tahu berterima kasih sepakat apa ada yang setuju oh anak ini anak yang pinter anak yang bagus ya anak yang bebas yang tidak tertekan, tidak kenal batasan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum semuanya akan sepakat mengatakan anak ini anak yang tidak pandai berterima kasih. Lantas bagaimana dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang mana semua hidupnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup, kemudian jantung kita berdetak setiap saat ikhani fitina azani Allah wa iyyakum menghirup oksigen ikhani fitina azani Allah wa iyyakum bisa berjalan bisa tidur dengan enak bisa makan dengan kenyang melakukan aktivitas sebagaimana yang dijadwalkan mendapatkan apa yang kita inginkan sehat, kesempatan, harta, anak dan istri semuanya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian pemberian Allah tersebut justru digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tadi betul-betul hamba yang kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di rahimahullah, "In hadza illa min jahlik wa dhulmik wa inadik wa ghashmik." Sungguh Hal yang demikian ya membalas kebaikan Allah dengan kemaksiatan muncul tidaklah muncul kecuali karena kejahilanmu kecuali sifat dolim yang ada pada dirimu dan menentang kebenaran yang sudah jelas di hadapanmu kata beliau rahimahullah fahmadillah maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alam yaj'al surataka surata kalbin au himarin au nahwihima minal hayawanat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tidak menjadikan bentuk penciptaanmu seperti bentuk-bentuk hewan ya nah saya tidak terjemahkan harfan bi harfin, ada anak kecil soalnya. Falihada qala ta'ala Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fi ayyi suratin Masya'a rakkabak Pada bentuk penciptaan yang uh, Semua bentuk penciptaanmu Ditentukan, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk betul-betul perhatian dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Sudah. Azan terlebih dahulu. Naam. Di dalam ayat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebuah faedah al-amru bil ihtimam bihaqqillah azza wa jal perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi segenap hamba-hambanya untuk memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, lantas apa hak Allah Azza wa Jal? Kira-kira apa? Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Untuk Hmm? Aywa. Hak Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda kepada sahabat Muad, "Ya Muad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Muad, apa hak Allah atas hamba-hambanya? dan apa hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Muad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala cukup satu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat syirik. Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah dan hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka menunaikan hak Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a Allah tidak akan mengadab hamba-hamba yang ber, hamba hamba eh, yang tidak berbuat syirik ikhwan azani Allahu wa iyyaku yang menunaikan hak Allah maka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakala ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum dan perlu diketahui hakullahi ta'ala a'zamul hukuk. hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak yang terbesar yang wajib kita tunaikan mengalahkan hak-hak yang lain hak terbesar yang menjadi kewajiban hamba untuk ditunaikan tidak lain adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hak Allah menjadi hak yang terbesar? Diterangkan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah li thalathati umur. Karena tiga alasan. Yang pertama, hakun eh, hakul khalqi wal ijad Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang telah menciptakan kita. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada di muka bumi ini. Ya. Kalau bukan Allah menghendaki keberadaan kita, mustahil kita hidup. bidina, azani Allahu wa iyyakum. Ustaz kan ada orang tua, Ustaz, bapak sama ibu. Ya. Terbukti di lapangan tidak semua suami istri bisa menghasilkan anak. Ya kan enggak? Ya, Nyata? Tidak semua ikhwanifidina hasani Allahu wa iyyakum. apa namanya anak itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kayak antum bikin jemblem atau mie instan. Ya, sekali proses pasti jadi anak tidak Allah wa iyyakum ada yang sudah tahunan tak kunjung diberi buah hati ya usaha dari segala macam cara dilakukan dicek sana dicek sini nggak ada kendala nggak ada masalah nggak ada problem semuanya sehat walafiat baik kedua sisinya kok tak kunjung punya anak belum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Karena keberadaan kita itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki, bagaimanapun usaha manusia mustahil terjadi. wa Ini sebab yang pertama. Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Yang kedua, Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, haqqut tadbir wal i'dad. Sebab yang kedua dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan semua kebutuhan kita. Baik kebutuhan yang berkaitan dengan agama maupun kebutuhan yang sifatnya kebutuhan duniawi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir di sana fitina azani Allah wa iyyakum kata Allah Subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, nggak punya ilmu sedikit pun. Ya lah, Nggak punya ilmu saat lahir ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian as-sam'u, pendengaran wal absar penglihatan wal afidah hati akal ini yang membedakan kita dari hewan ikan ibidina azanillahu wa iyakum hewan bisa melihat hewan bisa mendengar tapi mereka tidak diberi akal tidak diberi hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? mereka tidak memiliki kewajiban menjalankan syariat Terus kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk penyempurna kebutuhan manusia menjalankan tujuan utamanya hidup di dunia yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hakun ni'mah wal imdad dikarenakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan nikmat kepada kita nikmat duniawiyah nikmat diniyah nikmat duniawi Allah yang memberikan dalam bentuk rizki yang halal kesehatan waktu luang, kekuatan, masa muda, harta sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang hartanya melimpah, ada yang hartanya berkecukupan, ada yang hartanya pas-pasan, ada yang hartanya ngos-ngosan. Macam-macam. Ikhwan fillah, wa iyyakum. Wallahu yabsutur rizqa. Allah Subhanahu wa taala yang membenangkan rizki. Wa yaqdir. Allah pula yang menentukan. Ya. Apakah itu jelek bagi hamba tadi? Tidak, karena masing-masingnya akan mendapatkan bagian pahala kalau bisa menyikapi dengan baik dan benar. Yang dapat harta yang melimpah, Bukan berarti Allah cinta kepada mereka, enggak, tapi itu ujian. Bisa enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang hartanya pas-pasan, bahkan hartanya ngos-ngosan, nih ya Allah wa iyakum itu sedang diuji mampukah dia bersabar merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak Al-Muhim semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita miliki, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga hal inilah Allah Subhanahu wa taala memiliki hak terbesar dalam hidup kita. Naam, hakata ikhwani fi azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Adapun pembahasan yang berikutnya, faedah-faedah yang terkait dengan ayat yang sudah kita baca. insya Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fikum